Sekarang kita akan membahas nama Allah Al-Qawi yang Maha Kuat. Apa pengaruh ya mengimani nama Allah Al-Qawi yang Maha Kuat? Yaitu memberikan kekuatan di hati. Ya, di mana ketika hati kita beriman bahwa Allah Maha Kuat, dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Maka menimbulkan rasa takut yang dahsyat kepada Allah dan rasa takut ini memberikan kekuatan hati untuk meninggalkan maksiat. Karena ya Allah Maha Kuat untuk mengadab orang-orang yang berbuat maksiat. Ya, bagaimana Allah mengadab kaum Samud? bagaimana Allah mengadab kaum Ad, bagaimana Allah mengadab kaum Saleh dengan azab yang luar biasa dahsyat. Dan bagi Allah itu mudah sekali. Ya, pasukan-pasukan Allah yang terdiri dari angin, ya, demikian pula air dan yang lain-lainnya. Bahkan manusia ya sangat lemah. Tidak bisa menolak apabila Allah telah mengirimkan pasukan yang dahsyat seperti itu. Allah kirimkan virus yang tak terlihat saja, yang sangat kecil, kita kerepotan apalagi ya dengan yang lebih besar dari itu maka Allah Al-Qawi maha kuat ketika kita maha kita beriman bahwa Allah maha kuat dan kekuatan Allah yang dahsyat dan luar biasa ini akan menimbulkan kekuatan di hati untuk senantiasa beriman kepada Allah ya untuk senantiasa meninggalkan maksiat dan memberikan kekuatan untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuat Ya. Allah berfirman dalam surat Ashura ayat 19, Allahu latifum bi'ibadihi yarzuku man yasha. Wa huwal qawiyul aziz. Allah itu lembut kepada hamba-hambanya. Dan Allah memberikan rejeki siapa yang Allah kehendaki. Tapi Allah maha kuat lagi maha perkasa. Ya, lembutnya Allah tidak menunjukkan kepada kelemahan. Akan tetapi lembutnya Allah menunjukkan kepada kasih sayang. Tapi dia Allah maha kuat. Ya, lagi maha perkasa. Manusia tidak akan mampu kekuatan mengalahkan kekuatan Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Allah juga berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 21, "Kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli. Allah qawiyyun aziz." Allah telah menuliskan bahwasanya aku dan Rasulku, Rasul-Rasulku pasti menang. Sesungguhnya Allah maha kuat lagi maha perkasa. Ya kemenangan Allah ya di dunia dengan dikuatkan hujah ya dan ditegakkan mahajjah dan kemenangan kemenangan Allah di akhirat ini kemenangan yang mutlak di mana di hari itu ya para diktator dan orang-orang yang merasa dirinya kuat tak lagi mempunyai kemampuan apa-apa ya di hadapan mereka hanya api neraka. Maka di saat itu di ya akal Islam ya terlihatlah kekuatan Allah yang maha kuat yang tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Allah tabaraka wa ta'ala huwal qawi alladhi la yaghlibuhu ghalibun wa la yaruddu qada'ahu raddun alladhi yunaffidhu amrahu wa qada'ahu Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat yang tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun juga. Dan tidak ada yang bisa menolak keputusannya siapapun juga. Yang Allah SWT senantiasa menjalankan perintah dan keputusannya. Siapa yang bisa menolak kalau Allah menginginkan kita celaka di hari ini? Iya, siapapun tidak ada yang bisa menolaknya. Siapa yang bisa menolak apabila Allah Subhanahu wa taala di hari ini Allah ingin mengguncangkan bumi seguncang-guncangnya. Siapapun tak ada yang bisa menolak. Ketika tsunami melanda, adakah manusia yang bisa menahannya? Ketika angin ribut itu ya bertiup dengan kecangnya memporak-porandakan bangunan-bangunan. Adakah ya akhwan Islam azakumullah yang mampu untuk menahannya? Ketika wabah penyakit itu menyebar ya dengan izinnya Adakah dokter yang mampu untuk menanganinya? Tidak ada. Apabila dia telah berkehendak sesuatu, ya, dan telah memutuskan suatu ya, perkara, tidak ada siapapun yang bisa menolaknya. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyakum. <clears throat> Kata beliau, Al-kamil al-qudrah, fala yu'jizuhu شيء at-tamul quwah, fala yastawli alaihi al-ajzu fi halim minal ahwal di mana Allah sempurna kekuasaannya dan kekuatannya. Tidak akan bisa dilemahkan oleh sesuatu pun juga. Yang kekuatannya itu sangat sempurna yang tidak ada padanya kelemahan sedikit pun juga. Amin quwatihi annahu awsala rizqahu ila jami'il alam. Di antara kekuatan Allah, Allah sampaikan rejeki itu kepada seluruh manusia dan seluruh makhluk hidup. Iya. Allah berikan rejeki sampai kepada semut yang sangat kecil sekalipun. Allah berikan rejeki kepada makhluk-makhluk yang ada di muka bumi ini seluruhnya. Bukankah itu menunjukkan akan kekuatannya yang akan Islam? Dan bagi Allah itu mudah sekali. Kita ya untuk membagikan makanan kepada satu juta orang mungkin ya terasa berat buat kita. Ya butuh waktu berhari-hari tapi Allah untuk memberikan rezeki kepada hambanya yang jumlahnya di muka bumi ini berpuluh-puluh juta, ya bahkan miliar. Ternyata bagi Allah mudah memberikan rezeki itu dalam satu waktu ya akal Islam. Maka Allah maha kuat. Kekuatan Allah dahsyat sekali ya akal Islam. وهو سبحانه القوي العزيز الذي له العزة كلها القاهر الغلاب الذي لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب الذي قهر جميع المخلوقات wadanat lahul khalaiq wa khada'at lahu jami'ul kainat ya, maka Allah maha kuat dan Allah pun maha perkasa ya Allah subhanahu wa ta'ala tak mungkin dikalahkan oleh apapun dan siapapun lari yang lari tak akan pernah bisa luput dari kejaran Allah. Ya, ketika penduduk api neraka hendak keluar dari api neraka, apa yang terjadi? Ya, setiap kali mereka hendak keluar kata Allah, maka dikembalikan lagi ke dalam api neraka. Mereka digebri belenggu, mereka diikat di tiang-tiang. Tak ada lagi manusia yang tak, yang mampu untuk lari dari siksaannya ya akhir Islam. Subhanallah. Ya. Yeah. Maka Allah Subhanahu wa taala Al-Qawi alladhi la yastansiruhu ahadun illa ghulib illa ghalab wala la yu'jizhu amrun aradahu wala yanfa'u ahlul quwwati quwwatuhum in illam illam ya illam ya, yu'inhum biquwwatihi tidak ada satupun orang yang meminta pertolongan kepada Allah kecuali pasti Allah menahankan dia dan tidak ada yang bisa melemahkan urusannya. Ya apabila Allah menginginkan dia untuk lemah. Di mana orang yang punya kekuatan pun tidak tidak apa tidak bermanfaat kekuatannya jika Allah tidak membantu mereka. Coba datangkan orang yang paling kuat di dunia. Yang katanya bisa mem, ya, mengangkat beban yang sangat berat. Ya, apakah dia bisa mengalahkan virus itu? apa namanya influenza ketika ia ditimpa flu, ya maka dia akan menggigil kedinginan dan badannya jadi lemah. Ya walaupun badannya terlihat kuat dan besar, ternyata menghadapi virus saja, ya manusia lemah sekali. Lalu kenapa harus bersombong dengan kekuatan badan dan besarnya? Ya, padahal Allah pencipta langit dan bumi jauh lebih kuat dan lebih dahsyat dari dirinya malaikat yang Allah ciptakan jauh lebih kuat daripada dirinya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha wa yansuru man yasha wa yakhdhuru man yasha. Allah yang memuliakan siapa yang Allah kehendaki. Allah pun juga menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Allah pun juga membela siapa yang Allah kehendaki dan menghinakan siapa yang Allah kehendaki. Langit dan bumi itu di tangannya lebih kecil daripada debu ya akhul Islam. Sangat kecil sekali. Ya bukan karena Rasulullah sabda, tidaklah langit yang tujuh dan bumi yang tujuh. Dibandingkan dengan kursi Allah, <coughs> kecuali seperti ya akhul Islam apa? Ya seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Dan tidaklah ya kursi yang sangat besar itu dibandingkan dengan arasnya kecuali seperti cincin yang dibandingkan dengan tanah lapang. Ya, dan Allah lebih besar dari itu semuanya ya akhal Islam. Kan Allah yang paling besar. وهو سبحانه القوي الذي له القدرة التامة الذي خلق العرش والكرسي وخلق الملائكة العظام والذي خلق السماوات السبع الشداد وخلق, وخلق الأرضين السبع وخلق الجبال الراسيات والنجوم الزاهرات والكواكب النيرات والحيوان والنبات والإنسان والجان Allah Maha Kuat yang mempunyai kekuasaan yang sempurna. Allah yang menciptakan arash, Allah yang menciptakan kursi, Allah yang menciptakan para malaikat yang sangat besar. Di mana kursi Allah, ya kata Rasulullah SAW, ya dipikul oleh delapan malaikat oleh para malaikat pemikul arash ya dan disebutkan kata Rasulullah wa yudzina li an uhadditsakum an malakin min hamatil arsh aku diizinkan oleh Allah untuk menceritakan bagaimana besarnya malaikat pemikul arsh ma baina syahmati udhunai ila atiqi masiratu sab'i mi'at am jarak antara daging telinga dengan pundaknya ini 700 tahun perjalanan ini dia malaikat pemikul arsh Lihat malaikat yang sangat besar seperti itu Allah yang menciptakannya ya akhwat Islam. Ikhwata Islam iman azakumullah yang telah menciptakan tujuh langit yang berlapis-lapis yang sangat kokoh sekali. Iya, yang disebutkan dalam ayat bahwasanya ya malaikat itu naik ke langit dunia itu dalam satu harinya dalam seribu tahun yang kalian hitung. Ya bayangkan ya Jarak tempuh langit dunia saja seribu tahun. Dan sebutkan dalam surat Al-Ma'arij, ya Allah mengatakan bahwa jarak tempuh antara bumi dan aras itu 50 ribu tahun. Sebagainya tafsirkan oleh para ulama. Ta'rujul malaikat warruhu ilahi fi yaumin kanakh miqadaruhu khamsina alfasanah. Ya para malaikat dan ruh naik kepadanya di satu hari yang sama dengan 50 ribu tahun yang kalian hitung. Subhanallah. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Betapa besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan yang dahsyat sekali ya akhwat Islam. Ya, di bumi saja kita lihat Allah menciptakan bagaimana besarnya gunung. Ketika gunung itu meletus, siapa manusia yang mampu untuk menolaknya? Ya, ketika lava itu mengalir, ya, apa kekuatan manusia dan daya upaya manusia untuk menolaknya? Tidak ada. Ya. Walaupun bangker sekuat apapun hancur ya akhi. Siapa yang bisa menolak ya akhir Islam azakumullah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam ciptaannya tersebut. Gunung-gunung yang kokoh itu, bintang-bintang yang ya gemerlap itu, ya. Allah Subhanahu wa taala menunjuk ini menunjukkan akan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau ternyata ya bintang itu jatuh ke bumi? Bagaimana apabila planet itu menghantam bumi? Ya, hancur semua yang ada di dunia di dunia ini akal Islam. Manusia kecil tak mampu menolak itu semuanya. Ikhwatul Islam, wa subhanahu al-qawiyyul qahir qahirul jabbar. Allah Subhanahu wa taala maha kuat. Ya, Al-Jabbar. Di mana manusia pasti tidak akan mampu untuk menolak kehendaknya. Dialah Allah ah alladzi ah ahlaka adanil ula wa thamuda fama abqa. Wa qauma nuhim min qablu innahum kanuhum azzama wa atgha. Allah yang telah menghancurkan kaum Ad yang pertama dan kaum Samud dan tidak tersisa Demikian pula kaumnya Nabi Nuh sebelumnya. Karena mereka telah berbuat zalim dan telah berbuat melampaui batas. Bagaimana Allah ya siksa mereka dengan siksa yang dahsyat sekali. Karena kaum kaum Ad tahu sendiri ya akhi. Kaum Ad itu manusia yang badannya besar sekali. Ya. Tidak pernah Allah menciptakan tubuh yang lebih besar daripada kaum Ad. Di mana kaum Ad ini badannya luar biasa tapi ternyata apa yang terjadi cukup Allah kirimkan angin yang dingin terus menerus dalam tujuh hari dan tujuh malam. Ya. Fab sab'ata sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Ya tujuh malam dan delapan hari. Angin yang sangat dingin itu terus ber, men, menerus ya. Ya apa namanya bertiup kencang. Ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Maka mereka pun menjadi beku bagaikan apa tiang-tiang ya pohon kurma yang kosong, lalu kemudian ia pun roboh. Ternyata subhanallah ya, kaum Ad yang sangat besar badannya dan sangat kuat seperti itu tak bisa mengalahkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala apabila Allah mengirimkan adabnya. فأرسل الله عليهم عقوبة لهم الهواء الذي يألفونه ولا يستغنون عنه لحظة ريحا عظيمة عقيمة laha صوت muz'ijun karra'dil qasif. Ma tadharu syai'an atat alaihi illa ja'alatu karramim. Wadammarahum dhul quwati wal jabarut. Maka Allah kirimkan ya angin yang padahal angin itu kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini angin yang berbeda. Angin yang sangat kuat sekali. Mempunyai yang membawa suara yang mengerikan bagaikan halilintar ya tidak membiarkan sesuatu yang didatangi kecuali dihancurkan subhanallah kekuatan yang dahsyat di ya akhir Islam baru Allah seperti itu perlihatkan manusia tidak mempunyai kekuatan apa-apa maka Allah mengatakan asbahu la yura illa masakinuhum kadzalika najzil qaumal mujrimin di waktu pagi tidak terlihat kecuali tempat tinggal mereka saja adapun orang-orang yang sudah mati Demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang jahat itu, yang tidak beriman kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun maha kuat, ya akhi, allazi ahlaka dan ka'alama kadzabu salihah yang telah menghancurkan kaum Thamud ketika mereka mendustakan nabinya yaitu Saleh. Mereka kufur kepada Allah. Ya, ahla kaum bisautin wahid. Allah hancurkan mereka dengan suara yang memekakkan telinga Cukup Allah kirimkan suara yang mengembangkan telinga hancur. Ya mereka mati semuanya. Subhanallah. Allah Maha Kuat ya akhal Islam. <clears throat> Allah berfirman wa amma thamud fahadainahum fastahabbul ama 'ala al-huda فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون Adapun Thamud kami berikan mereka hidayah dulu dengan kami berikan, berikan mereka hidayah dulu dengan Nabi Saleh. Maksudnya Allah kirimkan dulu ya seorang Nabi untuk memberikan peringatan kepada mereka dan membawa hidayah. Tapi mereka lebih memilih ya jalan kebutaan. Mereka tidak memilih mau tidak mau memilih hidayah. Maka mereka pun tertimpa sa'iqatul adab. Ya, adab yang sangat mengerikan sekali. Subhanallah ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Lihatlah bagaimana Allah menenggelamkan kaumnya, kaumnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Setinggi apapun gunung yang sangat tinggi, ternyata Allah tenggelamkan. Ya. Allah mengatakan wa qaumi Nuhin lamma kadzdzabur rusul aghraqnahum wa ja'alnahum lin-nasi ayah wa a'tadna lidh-dhalimin 'adzaban alima dan kaumnya Nabi Nuh ketika mereka men mendustakan para rasul. Kami tenggelamkan mereka dan kami jadikan sebagai ayat untuk manusia. Dan mereka dan kami yawa'atadana lil-zalimina alima. Kami telah persiapkan untuk orang-orang yang zalim itu. Adab yang pedih ya akhal Islam. Subhanallah ya akhal Islam. Tidak ada satupun yang mampu mengalahkan kekuatan Allah. Bagaimana apabila gunung itu Allah angkat kemudian Allah ya jadikan ya ter, apa namanya menutup suatu kaum ya sehingga akhirnya dikuburnya hidup-hidup manusia yang ada di bawahnya. Bagi Allah mudah ya akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Maka dari itulah ya akhi, keimanan kita akan kekuatan Allah dan kerasnya siksa Allah Subhanahu wa taala menimbulkan rasa takut jangan sampai kita berbuat berbuat maksiat kepadanya. Yang senantiasa kita kuat untuk menaati Allah Subhanahu wa taala. Iya, maka siapakah yang bisa mengalahkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala? Innallaha qawiyyun aziz. Wa kullu quwwatin fi hadzal kauni min Allah, wa kullu quwwatin fil jibali wal bihar, wa kullu quwwatin fil hadidi wan nar wa kullu quwwatin fil malaikati war ruh wa kullu quwwatin fil insi wal jinni wal hayawan wa kullu quwwatin fis samawati wal ard wan nujum wal kawakib ya jami'u hadhihi al quwa al makhluqat la tusawi dzarratan nisbati lil quwwatillahi azza wa jal semua kekuatan itu semua milik Allah dan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kekuatan langit, kekuatan apa namanya gunung-gunung, kekuatan apa namanya samudra, kekuatan besi dan api, kekuatan malaikat dan roh, kekuatan manusia, jin dan hewan, kekuatan langit dan bumi, bintang-bintang dan planet-planet, bahkan seluruh kekuatan-kekuatan makhluk yang sangat besar. Allah yang menciptakannya. Dan itu tidak akan mampu dan tidak akan menandingi kekuatan Allah sedikit pun juga. Ikhwata Islam, bal quwwatu jami'i tilkal makhluqat law ijtama'at li wahidin minhum thumma kana jami'uhum ala quwwati dzalikal wahid fa inna quwwata ulaika kullahum la tusawi syai'an binisbati li quwwatil malikil qawiyil azizil jabbar bahkan apabila kekuatan itu semua disatukan ya dan menjadi satu kesatuan yang sangat dahsyat tetap ya itu semuanya mudah dan sangat kecil di mata Allah di mana Allah yang telah menciptakan kekuatan-kekuatan itu. Maha qadarullah haqqa qadri, namun sayang banyak manusia tidak menghormati Allah. Sayang manusia banyak hatinya yang meremehkan kekuasaan Allah dan kekuatannya. Ya padahal ya akhal Islam, kalau ia mau berpikir melihat penciptaannya, dia akan melihat akan kekuasaan Allah yang luar biasa dahsyat. Fasubhanal qawil aziz. Maha suci Allah yang maha kuat lagi maha perkasa ya akal Islam. Maka kewajiban kita sebagai seorang hamba ya akhi, ketika mengimani nama ini adalah untuk senantiasa takut kepada adabnya, berharap akan ridhanya semangat untuk terus menaatinya. Dan ini memberikan kekuatan dalam hati untuk senantiasa tegar dan istiqomah ia tidak ingin diazab dalam api neraka yang azabnya sangat dahsyat sekali. Ya, dia pun juga ingin berharap supaya Allah selamatkan ia dari azabnya di dunia ini. Ikhwatul Islam, semoga kita termasuk ya orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari nama Allah Al-Qawi yang Maha Kuat ini. Wallahu a'lam. Nah. Nah, Ustaz, jazakallah khairan atas materi yang sampaikan di kesempatan pagi hari ini tentang nama Allah Subhanahu wa taala Qawi dan berikutnya ikhwatal Islam azan Allah wa Yakum. kami buka sisa soal jawab bagi Anda semua yang memperdalam materi yang telah beliau sampaikan dengan menghubungi kami di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Dan untuk Anda yang bertanya melalui pesan singkat, Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di 0819896543. Kami akan pertama pertanyaan melalui telepon. Ya, silakan ya. Silakan Pak. Tep, masih belum terhubung. Kami informasikan kembali untuk sisi soal jawab ini bagi Anda yang ingin bertanya untuk memperdalam materi yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan pagi hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 021 823 6543 untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819-896543. Iya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Dari itu Ami di Maaf, dengan siapa Ibu? Ibu, Ibu Ami. Dari ibu, Bu Ami di Lampung. Oh, Bu Ami di Lampung. Silakan Bu Ami. Maaf Ustadz, Iya. Kayaknya keluar dari tema. Silakan ini. Ini ada ahwat yang suami yang suaminya tablik dan dia harus mengikuti huruf tiga hari empat puluh hari dan suaminya itu memaksa. Sebenarnya dia udah tahu tentang madhab salaf. Gimana cara menolak suami? apakah di kita tinggalkan Ya, baik. Itu aja Ustaz. Ya. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. warahmatullahi wabarakatuh. uh, <clears throat> memang ya untuk menghadapi suami tak mudah. Apalagi suami sudah terpengaruh pada suatu pemikiran. Mungkin ya di antara perkara yang bisa saya berikan mudah-mudahan ya apa namanya bisa di menjadi solusi begitu ya. Yang pertama hendaknya ibu tadi berusaha untuk apa namanya <clears throat> menjelaskan tentang kepada suami baik secara baik-baik saja ya tentang apa sih pentingnya menuntut ilmu ya sebelum kita berdakwah. Iya. Mereka yang khuruj misalnya tujuh hari, demikian pula empat puluh hari atau yang lainnya. Hakikatnya hanya sebatas membaca buku dan buku itu pun juga hanya dipahami oleh orang-orang yang tidak kuat keilmuannya. Fahamkan kepada suami bahwa kita seharusnya menuntut ilmu kepada para ulama seharusnya kita berdakwah itu harus ya di atas ilmu dulu. Iya. Lihat para sahabat, mereka telah menguasai Al-Quran, menguasai hadis, tata cara solat dan yang lainnya. Ya, pahamkan tentang pentingnya menuntut ilmu itu dari dari tangan para ulama. Kemudian, ya, kalau memang ternyata ibu tidak mampu, coba datangkan orang yang uh, orang tersebut ya mungkin saudara kerabatnya suami ya atau pamannya yang memang dihormati oleh suami ya untuk menasehatinya ya supaya dia mau berpikir begitu bu mungkin ya ini butuh waktu untuk terus memberikan masukan kepada suami memang tidak tidak tidak mudah mendakwahi manusia itu ya membutuhkan kepada kesabaran. Ya kalau para nabi dahulu saja ya berpuluh-puluh tahun bahkan Nabi Nuh 950 tahun berdakwah. Apalagi untuk membentuk ya atau merubah pemikiran seorang ya eh, apa namanya pasangan hidup. yang terkadang istri pun juga lemah di mata suami. Memang ibu ya pertama ibu harus terus menuntut ilmu dan mengumpulkan hujah-hujah yang kuat ya untuk meyakinkan kepada suami pentingnya menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala yang ban-ban bahwasanya tata cara menuntut ilmu Allah itu adalah dengan langsung mendatangi majelis para ulama yang kuat keilmuannya. Ya. Dan fahamkan kepada suami bahwa kita menuntut ilmu bukan terbatas kepada kelompok. Ya. Karena kita lihat mereka sangat membatasi diri dengan kelompoknya. Di mana kebenaran itu seakan-akan yang hanya berasal dari kelompoknya saja. Adapun dari luar kelompoknya, ya mereka tolak mentah-mentah. Ya. Dan mereka sangat sangat eksklusif sekali. Ya di mana kalau mereka menuntut ilmu kepada ya para ulama yang jelas-jelas kuat keilmuannya mereka tidak mau mereka hanya mau mengambil ilmu dari yang sejenisnya saja. Coba ingatkan, ya. Pahamkah wahai suami bahwa yang kamu lakukan itu ternyata ya justru yang seperti Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kamu seperti orang-orang musyrikin itu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka ya berkelompok-kelompok dan setiap kelompok lebih berbangga dengan apa yang ada pada dirinya. Maka ya fahamkan bahwasanya ya kita di dalam agama ini hanya apa rujukan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan para ulama telah meninggalkan kitab-kitab yang nyata, yang kuat. Ya, maksudnya yang menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis dengan keilmuan mereka yang sangat dalam. Ya kira katakan kepada suami ibu, memangnya ya kitab ulama itu hanya satu apa yang berasal dari kelompok kalian saja. Lalu dikemanakan kitabnya Imam Syafi'i? Ya, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dikemanakan itu semuanya. Ya. Lalu dikemanakan pemahaman para sahabat yang mulia? Dikemanakan kitab-kitab para ulama yang seabrek-abrek? Ya, kalau kita masuk dan cobalah ibu ajak suami ibu ke perpustakaan. Perpustakaan yang di situ terkandung banyak kitab para ulama. Kemudian ya tanya kepada suami ibu, <clears throat> di antara kitab-kitab itu mana ulama kalian? Ya, dan yang mana buku yang kalian mau baca dan mana yang tidak baca. Saya yakin hanya beberapa kitab tak, tak lebih dari dua ya apa lima kitab ya diantaranya Fadlul Amal ya diantaranya beberapa kitab yang karena itu adalah tulisan pentolan-pentolan mereka sementara kitab-kitab yang sangat banyak baik fikir, kitab fikih usul fikih ya kitab hadis dan yang lainnya mereka sama sekali tidak mau membacanya. Kenapa? Karena itu bukan dari kelompok mereka. Iya. yeah. katakan kepada suami ibu <clears throat> mana yang lebih diberikan ya keilmuan, orang-orang terdahulu atau orang-orang sekarang? Bukankah kelompok kalian itu baru muncul di zaman-zaman belakangan? Ya. Yeah. Iya. Yeah. Di zaman-zaman kemarin sekitar tahun 1970-an Lalu kemanakankah kita para ulama di, di tahun 500-an? Ya, kitab Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, kitab Imam Nawawi rahimahullah. Dan kitab-kitab para ulama yang sangat banyak memenuhi perpustakaan-perpustakaan. Kalau ternyata kalian hanya uh, mengikatkan diri kepada ya kitab-kitab guru-guru kalian saja. Fala haula wala quwata illa billah maka coba fahamkan, fahamkan, fahamkan. Ya. Bagaimana menolak rujuk apa namanya? Ya kalau memang ternyata tidak bisa tolak dan harus ikut khuruj. Ya silahkan ikut kalau keterpaksaan. Tapi ya ketika ikut berusaha malah mempengaruhi yang lain sambil mendakwahi. Ya. Mendakwahkan dan berusaha untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Sebagian teman-teman yang sudah alhamdulillah ngaji tapi mereka masih terikat dengan seperti itu. Ada juga yang terpaksa akhirnya ikut juga, tapi selama ikut itu mereka berusaha untuk memahamkan teman-temannya tentang manhaj yang hak, tentang ilmu yang hak dan yang lainnya. Ya sampai akhirnya ya mereka pun bisa memahamkan teman-teman yang lainnya. Ya, kita pun juga harus berusaha untuk memahamkan mereka. Siapa lagi kalau bukan kita-kita yang berusaha untuk memahamkan mereka tentang hakikat manhaj yang hak, bagaimana tata cara yang menuntut ilmu yang benar. Ya, Allah a'lam. Nah. Nah, Ustaz. <clears throat> Jazakallah khairan terjemahnya Ustaz dan berikutnya kami angkat kembali pertanyaan dari pendengar yang bertanya melalui pesan singkat ataupun eh, yang melalui lang secara langsung di 0218236543. Ya, silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? dari Abu Alif di Riau. Abu Anis di Riau. Silakan Abu Anis. Abu Alif, Abu Alif. Abu Alif, ya silakan Abu Alif. Ini sudah saya mau tanya sama Ustaz nih. Tadi agak lambat saya ngikutin ini, cuman saya mau tanya bagaimana nih saya misalnya punya eh apa nih keluarga yang mungkin belum terlalu paham dengan anutan dengan eh, sunnah sehingga kadang saya berusaha untuk memahamkannya, mendakwahinya. Tapi terkadang saya justru mendapat tantangan. Maksudnya kadang justru kami bertengkar jadinya ketika saya hmm. menyampaikannya kadang timbul pertengkaran, percekcokan. Sehingga kadang saya mundur sendiri. Mundur kadang berapa hari saya diam saja dulu. Hmm. Nah, iya. Artinya membiarkan aja begitu. Apakah salah ya sikap saya seperti ini terkadang kalau sudah rasa ditentang begitu saya mundur sebentar diam eh, iya, iya. eh, ya. cukup diterima, eh, tidak berbuat begitu sas ya Baik Bapak. Baik. Cukup. saja. aja Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Alif. Ya, silakan Ustaz. Ya kalau memang Bapak ternyata ya ketika menyampaikan kebenaran mereka malah marah. Akhirnya malah terjadi pertengkaran. Lebih baik Bapak mundur jangan ya malah masuk dalam kancah pertengkaran itu. Diam, tidak apa-apa. Diam beberapa hari supaya reda dulu kemarahan, supaya apa namanya airnya bening dulu. Ya, sebab memancing ikan di air keruh sulit sekali. Maka pada waktu itu <clears throat> ketika kira-kira sudah ini lagi, coba kita cari lain cara lain Oh, kita berusaha untuk introspeksi. Oh, dengan cara seperti ini gagal. Coba saya cari cara-cara lain yang sifatnya boleh dan mubah. Ya. Untuk mendakwahi karena kita mendakwahi manusia itu tidak mudah. Ya, para nabi saja yang pertama kali menentang daripada dakwah para nabi siapa? Keluarganya. Lihat ya Rasulullah SAW bagaimana penentangan Abu Lahab, Abu Jahal, yang merupakan paman-paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita jadikan itu sebagai sebuah pelajaran buat kita. Maka kita pun juga sabarlah. Ya jangan kita patah semangat untuk berdakwah. Kita terkadang ya tergesa-gesa. Kita ingin supaya dakwah kita segera diterima. Kita ingin supaya dalam waktu yang cepat ya orang yang didakwahi itu ya bisa berubah. Ini mustahil, akhi. Tidak mungkin. Seorang yang berdakwah itu harus mempunyai jiwa besar, yang mempunyai harapan yang kuat ke depan. Nggak apa-apalah, ya. Coba antum katakan di hati antum, nggak apa-apalah. Hari ini saya saya belum berhasil, mudah-mudahan besok atau lusa saya berhasil. Kalau besok sudah berdakwah, nggak apa-apa mungkin mereka dapat hidayah setelah 100 kali saya dakwai. Setelah 200 kali saya dakwai. Ya, karena kita tidak tahu hanya Allah yang mau tahu yang bagaimana Allah memberikan hidayah. Ya, terkadang kita harus mempersilahkan orang lain untuk mendakwahi keluarga kita. Ya. Ternyata setelah kita berbagai macam cara mentok sana sini, mungkin hidayah itu datang dari orang lain ternyata sebagaimana diceritakan oleh salah seorang saudara ikhwah kita ya. Dia mengatakan ke saya, <clears throat> saya mendakwahi ayah saya, ibu saya sulit sekali. Ya bertahun-tahun saya dakwahi tetap tetap saya dianggap ya anak bukan curah dan yang lainnya. Suatu hari rupanya ayahnya tiba-tiba ya pergi ke masjid. Ya tiba-tiba ya apa namanya celananya yang musbil itu langsung ya tidak musbil lagi. Ya, kemudian ayahnya membiarkan jenggotnya. Maka ikhwah ini merasa ter apa apa namanya terkejut. Ada apa kok perubahan yang sangat luar biasa? Ternyata ia dapat hidayah dari jalan lain. Ya. kadang hidayah tidak harus dari jalan kita. Tapi terkadang hidayah itu dari jalan orang lain ya akhul Islam azakumullah. Makanya kita pun juga berpikir kalau mungkin hidayah itu tidak lewat saya, mungkin lewat orang lain. Nah, ya kita berusaha untuk upayakan dengan berbagai macam jalan dan berbagai macam cara tentunya. Allahu a'lam. Nah. Jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian jawabnya untuk Abu Alif di Pekanbaru. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar dan semoga Allah mudahkan bagi beliau dalam mendakwakan keluarganya. Allahumma amin. Khotol Islam azan ya Allah wa yakum. Untuk berikutnya kami akan angkat pertanyaan melalui uh, eh, SMS yang telah masuk dari apa pendengar kita Ustaz di Bekasi dengan Ummu Aisyah. Beliau bertanya, Ustaz apa bedanya antara Al-Qahar dan Al-Qawi? Dan bolehkah mengajarkan Asmaul Husna kepada anak-anak dengan irama Ustaz? Silahkan Ustaz. Al-Qahar. Iya, dari kata kohar yang artinya menguasai. Ya, memenangkan. Di mana al artinya yang menang. Ya, dengan kekuasaan, kekuatan dan ilmunya. Berarti ya al berkonsekuensi kepada sifat apa? Al-qawi. Kekuat. Sebab tidak mungkin ia kahir kalau ia tidak mempunyai kekuatan. Tapi Al-Qahir, Al-Qahar juga mempunyai makna Al-Qudrah. Ya. Dan juga mempunyai Al-Ilm. Jangan dengan ilmu, kudroh dan kekuatanlah dia menjadi qahar. Ya, makanya nama nama Allah itu saling bertautan sebetulnya ya, saling berkonsekuensi satu sama lainnya. Jadi ini perbedaan antara Al-Qahar dan Al-Qawi. Ya, Allah wa'alaikum. Jazakallah khairan. Demikian lanjut jawaban untuk Umu Aisyah di Bekasi. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Dan untuk berikutnya masih kami angkat pertanyaan melalui SMS yang masuk Ustaz mohon dijelaskan bahwasanya ada beberapa sholat sunnah yang bisa dikerjakan secara terus menerus dan ada yang tidak bisa dikerjakan secara terus menerus dan sholat apa saja kah dan sholat sunnah yang memang tidak dikerjakan secara Terus menerus Ustaz, silakan Ustaz. Iya. Salat sunnah yang tidak dikejarkan terus menerus adalah salat-salat yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam anjurkan tapi tidak disebutkan dalam riwayat-riwayat bahwa beliau mendawamkannya. Iya, Adapun salat sunnah yang beliau dawamkan adalah yang disebutkan dalam hadis Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW tidak meninggalkan 10 rakaat dalam hadis Aisyah, siapa yang menjaga 12 rakaat sehari semalam, maka akan dibangunkan untuknya ya sebuah rumah di surga. Apa itu dua rakaat sebelum subuh, empat rakaat sebelum zuhur, dua rakaat setelah zuhur, dua rakaat setelah maghrib dan dua rakaat setelah isya. Maka telah ada nas dari para sahabat bahwa Nabi SAW mendawamkannya dan tidak meninggalkannya. Adapun ya Eh, selain itu Nabi SAW hanya menyebutkan keutamaannya saja, tapi ya tidak disebutkan oleh para sahabat bahwa beliau mendawamkannya. Iya bahwa seperti misalnya qobliyah maghrib. Nabi SAW bersabda, Sallu Qoblan maghrib, Sallu Qoblan maghrib, Sallu Qoblan maghrib liman sya' Sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib, sholatlah sebelum maghrib bagi yang siapa yang mau ya kata-kata bagi siapa yang mau yang men ini menunjukkan ini sholat bukan sholat yang didawamkan begitu demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ini dalam hadisnya <clears throat> rahimallahu mro'an sholat qabla al-asri arba'an semoga Allah merahmati orang yang sholat sebelum asar empat rakaat namun tidak disebutkan bahwa Nabi mendawamkannya ya maka hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mendawamkannya, itu menunjukkan bahwa memang ya sholat tersebut tidak dianjurkan untuk didawamkan. Jadi kalau kita melakukan seperti yang Rasulullah SAW lakukan itu yang lebih baik dan lebih utama. Allah a'lam. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Dan kembali masih satu pertanyaan dari pesan singkat Ustaz, masih berhubungan dengan sholat. Ustaz mohon dijelaskan, ada yang mengatakan bahwasanya sholat duha bukanlah sholat yang didawamkan. Apakah memang benar demikian Ustaz? Iya, betul. <clears throat> Nabi SAW, tidak mendawamkan sholat duha. Ya, di mana <clears throat> Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, disebutkan dalam hadis Aisyah adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sholat duha seakan-akan beliau tidak meninggalkannya dan apabila beliau tidak sholat duha seakan-akan beliau tidak melakukannya. Ya, maka ini menunjukkan bahwa Nabi tidak mendawamkan. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan kalau kita mendawamkan sholat duha boleh. Kenapa demikian? Pertama, adanya anjuran kepada sebagian sahabat untuk tidak untuk jangan meninggalkan sholat duha dua rakaat. Ya, seperti Rasulullah menganjurkan kepada Abu Hurairah, demikian pula Rasulullah menganjurkan kepada Budar, jangan tinggalkan dua rakaat duha ya, setiap hari. Ya, demikian pula Rasulullah memberikan uh, keutamaan yang besar untuk sholat duha. Ya. Dan Aisyah mengatakan terkadang Nabi SAW suka untuk melakukannya tapi beliau tidak mau mendawamkan karena takut diwajibkan. Namun ya yang rajih bahwa salat duha itu tidak didawamkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak halnya seperti salat tahajud ya sholat tahajud Nabi dawamkan sholat e, rawatib ya yang 12 rakaat Nabi dawamkan sholat witir Nabi dawamkan maka ya yang didawamkan oleh Nabi kita berusaha untuk mendawamkannya yang Nabi SAW tidak dawamkan maka kita pun juga melakukan seperti yang Rasulullah SAW lakukan tentunya wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan untuk berikutnya kembali kami angkat melalui telepon untuk yang ingin bertanya, silakan. Iya. Iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan Dari dimana? Bu Ina ya. Dari Muabdillah di Mamuju Pak Ustaz. Muabdillah di pertanyaan saya begini Pak iya, Ustaz. Iya, Apa keutamannya sholat empat rakaat sesudah Isya? Iya. iya. Kemudian apa? Ya, itu saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Ada sebuah hadis-hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Abbas dan beberapa sahabat lainnya. Ya, walaupun semuanya mauquf, semuanya menyatakan bahwa orang yang menjaga empat rakaat setelah Isya itu seakan-akan ia sholat jadi ya, malam Lailatul Qadar. Maka ini menunjukkan bahwa dianjurkan ya kita untuk menjaga sholat empat rakaat setelah isya itu. Ya, kenapa? Karena adanya pernyataan dari beberapa sahabat Nabi SAW seperti Aisyah, ya Ibnu Mas'ud dan yang lainnya dengan sanad-sanad yang kuat. Ya, Allah a'lam. Nah. nah Jazakallah khairan atas jawabannya untuk Ibu Umu Abdullah di Mamuju. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Nah Ustaz ada satu pertanyaan yang tadi terlewat di jauh Ustaz dari Ibu Aisyah di Bekasi tentang bagaimanakah mengajarkan anak Asmaul Husna dengan irama apakah diperbolehkan Ustaz? Silakan Ustaz. Bolehkah mengajarkan Asmaul Husna dengan irama? Ya, untuk anak-anak. Iramanya seperti apa dulu? Kalau iramanya seperti dangdutan nggak boleh. Ya. Atau seperti rock and roll atau seperti pop misalnya ya. Maka tidak boleh tapi kalau hanya sebatas surat jaz sedikit irama saja ya, supaya mereka mudah menghafalnya, ya silakan saja. Hanya untuk taklim saja. Ya untuk selain itu tidak boleh. Ya, kenapa? Karena Allah hanya mengizinkan untuk e, membaca sesuatu dengan irama hanya Al-Quran saja yang diizinkan. Adapun yang lainnya berarti ya tidak ada izin dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Namsad. jazakallahu jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan kembali kami angkat melalui telepon untuk Anda yang ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Mohon maaf Bapak atau Ibu, tolong dikecilkan dulu suara televisi atau radianya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Pak Yunus di Depok ya. Pak Iman di Depok. Pak Yunus di Depok. Pak Yunus mohon maaf tolong dikecilkan Pak Yunus secara televisi oh, iya, iya, ya, iya. atau, atau radionya. Uh, eh, apa an, uh, uh, eh, uh, eh, Ustaz Ana mau tanya soal ini nih kemarin kan Alhamdulillah Ana sudah baca ini apa Sirah Nabi gitu ya. Mm -hmm. uh, Indotita ini soal Ponta itu kan selalu buat apa buat uh, perang hasil kendaraan. Mm -hmm. Yang saya kan begini kalau Alhamdulillah Ana bisa terpapar gitu ya tanggal 18 Nah, dari mulai kita sampai empat itu baik datang sejarah-sejarah itu yang tempat-tempat nggak ada pernah sih ini apa unta itu gimana. Nah, apa memang ada atau nggak sudah ya, gimana tuh di sana? Nah, pernah nanya sama Ustaz yang membina Ahmad Jainuddin hanya nanya soal ibadah aja gitu eh, nggak sempat nanya soal itu gitu baik bapak mohon maaf bapak nah, itu aja syukur nah, eh, ya, maaf bapak Iya, mohon maaf karena pertanyaan tidak jelas dan Bapak sudah menutup uh, pembicaraan hubungan komunikasi kami. Jadi kami mohon maaf tidak bisa men, Ustaz tidak tidak tidak dapat mendengar dengan baik pertanyaan dari Bapak dan kami juga mohon maaf. Nanti Bapak bisa hubungi kembali untuk mengulang pertanyaan yang telah Bapak tanyakan. Baik, kita akan angkat pertanyaan berikutnya melalui via telepon yang masuk. Silakan. Ya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan di mana? Oh, dari Madura, Ustaz. Ya, dengan Pak siapa Pak? Maaf dengan Bapak Ahmad atau Ustaz ya. mau nanya. Baik, Pak Ahmad silakan, Pak Ahmad. Silakan. Oh ya, terima kasih. <clears throat> Begini Pak Ustaz, saya mau nanya penafsirannya atau pengertiannya dari kalimat Allah Akbar. Mm-hmm. Dan juga itu sama samawati wal ard itu maksudnya itu bagaimana? Karena mm-hmm. kadang-kadang di saat saya takbir itu saya meyakini wujud Allah itu ada dan besar begitu Ustaz. Hmm. Iya. Dan apakah itu boleh Ustaz? Baik, baik Pak. Terima kasih Pak Ahmad atas pertanyaannya. iya, iya, iya. iya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi, wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Ustaz. Allahu Akbar itu artinya Allah yang paling besar Pak Ahmad. Maka Allah lebih besar dari segala sesuatu dari ciptaannya di mana ciptaan Allah sangat besar sekali. Ya, tujuh langit, tujuh bumi kita saja tidak mampu untuk membayangkan besarnya tujuh langit. Ternyata tujuh langit dan tujuh bumi yang sangat besar seperti ini dibandingkan dengan kursi Allah itu seperti ya, cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Kursi Allah yang sangat besar sekali dibandingkan dengan arash Allah sangat kecil sekali. Iya. Maka Allah mengatakan wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursi Allah meluasi langit dan bumi. Ya. Artinya kursi Allah jauh jauh lebih besar daripada langit dan bumi. Dan langit bumi sangat kecil di, di hadapan arash. Dan arash sangat kecil di hadapan uh, uh, langit dan bumi sangat kecil di bawah di hadapan kursi. Dan di kursi sangat kecil di hadapan arash. Dan Allah yang lebih besar dari segala sesuatu. Maka bolehkah kita membayangkan Allah itu besar di hati mata kita? Kita katakan tidak boleh Pak, kita membayangkan dengan akal pikiran kita. Sebab kalau kita bayangkan, pasti yang terbayang adalah gambaran makhluk ya, yang besar. Sebab pertama Pak, Allah itu maha gaib dan tidak mungkin bisa dibayangkan. Yang kedua Pak, untuk membayangkan sebagian makhluk saja kita sulit Contoh misalnya, coba bayangkan bagaimana Bapak ya, membayangkan bentuk roh. Roh yang keluar dari seseorang. Bapak pernahkah lihat bagaimana roh itu? Bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya? Roh saja kita tidak bisa untuk membayangkannya. Pernahkah Bapak bisa membayangkan bagaimana bentuk malaikat Jibril? Itu pun tidak akan bisa kita bayangkan maka tidak boleh kita membayangkan Allah Subhanahu wa taala dan akal pikiran kita. <clears throat> Yakini dengan keyakinan dan keimanan bahwa Allah Maha Besar dan kebesaran Allah yang luar biasa dahsyat sekali. Iya. <clears throat> Sebab membayangkan Allah akan mengakibatkan menyerupakan Allah dengan makhluknya dan ini tidak boleh. Iya. Membayangkan Allah Subhanahu wa taala itu akan menyebabkan ya akal Islam ya uh, setan akan masuk ke dalam hati kita bahwasanya beginilah bentuk Allah beginilah sifat Allah bentuk bentuknya seperti ini seperti ini seperti ini sehingga akhirnya apa yang terjadi kita telah jatuh kepada mempersamakan Allah dengan makhluknya ini jelas perbuatan yang tidak dibenarkan pak jadi ke, ke, kewajiban kita bagaimana imani saja Allah maha besar kemudian jangan sibukkan diri dengan membayangkan Allah tapi sibukkan diri dengan memikirkan ciptaan-ciptaannya. Sibukkan diri dengan memikirkan syariat-syariatnya. Ya, sibukkan memahami ayat-ayatnya. Ketika Bapak sholat misalnya ya, ketika Bapak ucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sibukkan dengan membesarkan Allah dengan hati kita. Sebab ketika hati kita membesarkan Allah dan mengagungkannya, akan tumbuhlah jiwa khusyuk di hati kita ketika Bapak al baca Al-Fatihah ya sibukkan memahami surat Al-Fatihah yang kita baca daripada kita menyibukkan diri membayangkan bagaimana bentuk Allah ini tidak mungkin bisa Pak ya Allah wa'ala. nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz dan demikian jawaban untuk Pak Ahmad di Madura. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar. Nah, Islam azan ya Allah wa Untuk berikutnya kami akan angkat pertanyaan melalui SMS yang telah masuk dari beberapa pendengar kita. Satu pertanyaan saat dari pendengar kita di Kalimantan dengan uh, Salim. Saat bagaimanakah uh, uh saat Anda memiliki rasa iri dengki dengan seorang dan sudah berusaha dengan berbagai macam cara agar Anda tidak iri dan dengki lagi kepadanya. Misalnya tentang seorang ulama yang melakukan perbuatan bid'ah sehingga tidak ada rasa usnuzon kepada beliau lalu saya mengatakan beliau sesat eh, apakah hal ini uh, salah dan diperbolehkan atau atau tidak diperbolehkan ini ada dua pertanyaan apa gimana satu, irinya sama siapa tidak jelaskan tapi dalam satu SMS Ustaz. Oh iya. Ustaz. Silakan Ustaz. Iri dan dengki jangan <clears throat> sampai dipelihara di hati kita. Ketika kita dengki kepada seseorang dan iri, segera semaksimal mungkin untuk ia menghilangkannya. Kenapa? Karena itu sifat iblis lah, la'anahullah. Lalu bagaimana pertanyaannya, bagaimana caranya untuk menghilangkan kedengkian di hati terhadap orang tersebut? Caranya yang pertama, ya, kirimkan hadiah untuknya. Ya kata Rasulullah SAW, tahadau tahabu. Saling memberikan hadiahlah, niscaya kalian akan saling mencintai. Yang kedua, ya cara yang kedua yaitu <clears throat> kita berusaha doakan dia dari kejauhan. Semoga Allah mengampuni dosanya. Walaupun hati kita masa enggak, tapi tetap kita doakan, paksakan. Ya Allah maafkan dia, ampuni dia, berkahi dia. Ya. Kemudian ketika bertemu ucapkan salam kepadanya. Insya Allah dengan cara-cara seperti itu kita akan sedikit demi sedikit akan lebur iri dan dengki kita kepada orang tersebut. Nah, bagaimana dengan ulama yang kita tahu dia ya ternyata pemikirannya menyimpang. Kita katakan ya ulama yang benar-benar ulama insya Allah nggak bakal menyimpang pemikirannya. Walaupun ulama yang menyimpang itu biasanya ulama su yang mengikuti hawa nafsu, ya maka dari itu uh, yang lebih baik kita lakukan pertama. Kalau memang dia ulama dan kita tahu akan keulamaannya, tapi ia jatuh kepada ya penyimpangan berupa kebid'ahan atau yang lainnya, ya kita berikan udur yang syar'i. Karena berapa banyak ulama terdahulu pun juga jatuh kepada kesalahan. Ya. Seperti misalnya disebutkan Al-Imam Al-Baihaqi ternyata jatuh kepada akidah kulabiyah. Abu Bakar Ibn Al Arabi jatuh kepada ya keyakinan keyakinan yang sama hampir sama dengan Imam Bayhaqi. Maka yang seperti ini kita mak ya doakan supaya Allah ampuni dosa-dosa mereka. Kalau kita yakin itu ulama, karena ulama itu artinya dia betul-betul menguasai Al-Quran, hadis, ya dia betul-betul menguasai ilmu-ilmu alat dan yang lainnya. Tapi kalau dia bukan ulama yang hanya sebatas diulamakan tapi sebenarnya bukan ulama dia itu. Dan ternyata penyimpang, pemikirannya menyimpang. Ya kita berusaha untuk pertama bukan mendakwahi dia. Dakwahi dia, ajak dia kepada kebaikan. Sampaikan kepadanya ilmu dengan lemah lembut supaya dia mau kembali kepada jalan yang yang jalan kebenaran tentunya. Kenapa? Karena dia saudara kita juga sama muslim. Dia pun beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat. Maka tetap kita berusaha untuk berpikir yang mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbali akhi ma yuhibbali nafsi minal khair. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai ia suka untuk saudaranya apa yang ia suka untuk dirinya dari kebaikan. Maka kalau kita suka mendapatkan hidayah sunnah, kita pun berusaha untuk suka dia mendapatkan hidayah sunnah. Bagaimana caranya? Kita dakwahi, kita ajak mereka kepada kebaikan. Ya. Nah, ini tentunya yang harus kita lakukan. Sehingga pada waktu itu ya kita mudah-mudahan bisa mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun itu semua sesuai kemampuan kita. Adapun kita sibuk memfonis dia, ya fulan sesat fulan sesat tak dululah kenapa sih si fulan itu jatuh kepada kesalahan bisa jadi karena ketidaktahuan ya kenapa sih si fulan itu jatuh kepada kesesatan bisa karena belum sampai kepadanya ilmu maka kita ini sibukan dulu dengan memberikan hidayah jangan sibukan dulu dengan menyesat jangan memberikan vonis sebab ketika kita sibuk memvonis orang dia, ya, ke orang-orang kita katakan si fulan sesat, si fulan sesat. Mungkin ya yang yang kenyataan ada adalah orang-orang malah tidak suka kepada kita. Siapa orang ini main nyesat-nyesatin saja. Ya. Maka lebih baik kita sibukkan untuk dakwahi manusia. Ajak mereka kepada kebaikan. Ya, Allah a'lam. Nah. bisa nah, Jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Dan untuk berikutnya pertanyaan akan kami angkat melalui telepon. Ya, silakan. Ya. Halo. Ya. Halo. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak mungkin salah televisi atau radionya dikecilkan dulu, Bapak. Dan cukup menyimak melalui telepon saja. Ya, Ustaz. Begini, Ustaz. Saya Mbak Allah di Sulawesi Selatan. Yang bertanya. Silakan Pak Mala di saya, Sulawesi. Ya. ya, saya pernah ditanya Pak Ustaz. hmm. Katanya kalau orang naik haji berkali-kali itu, terus ada keluarganya yang miskin. Katanya hajinya itu haram Pak Ustaz. Hmm. Karena dia tidak membantu keluarganya miskin. Dia, dia cuma naik haji berkali-kali. Ya. Dan saya mendengar itu dari Ustaz juga Pak Ustaz. Ya. Iya. Cukup Bapak, terima kasih banyak atas ya. pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Tidak boleh kita katakan untuk amalan soleh itu haram. Iya haji itu amalan kebaikan. Mereka yang haji ya berkali-kali itu sunnah. Karena Nabi mengatakan dawimul hajja wal umroh. Terus meneruslah kalian haji dan umroh. Ya fa innahuma yanfiyanil faqr wal dhunub karena keduanya bisa menghilangkan kefakiran dan dosa. Namun ya ia ya biarkan saudaranya susah dan ia tidak mau menolongnya, ini juga sebuah dosa untuk dia. Tapi dosa itu jangan dilimpahkan ke hajinya. Tapi dosa itu ke, dilimpahkan kepada perbuatannya yang tidak memperhatikan saudaranya. Maka ya, kalau ada orang seperti itu kita nasihati, akhi, saudara Anda susah. Dan berinfak kepada karib kerabat diberikan dua pahala. Pahala sedekah dan pahala silaturahim maka perhatikanlah ya maka dari itu kita tidak boleh suudon kepada orang yang terus-menerus haji ya dengan mengatakan kamu terus-menerus haji sementara banyak yang fakir miskin apa kamu tidak melihat Rasulullah SAW saja hanya satu kali dalam apa dalam dalam seumur hidupnya kita katakan ya bahwa memang betul Nabi SAW seumur hidup sekali haji tapi Nabi kan yang menganjurkan untuk banyak-banyak haji maka sambil haji setiap tahun sambil memperhatikan kaum muslimin. Ya. Kalau memang kita punya kelebihan uang, kita bisa haji setiap tahun, alhamdulillah. Tapi jangan lupa kita pun juga berusaha untuk memperhatikan kaum muslimin yang ada sekitar kita. Ya, dengan sedekah, memperhatikan para janda, memperhatikan orang-orang lemah. Karena kata Rasulullah SAW, ya dalam hadisnya yang sahih, Uh, as-sa'i 'alal armalah wad-du'afa kal mujahid fi sabilillah wa kas-sa'im alladhi la yuftir wal qa'im alladhi la yaftur atau kama qala Orang yang memperhatikan para janda, demikian pula orang-orang lemah, itu bagaikan orang yang berjihad di jalan Allah, bagaikan orang yang berpuasa tak berbuka, dan orang yang sholat malam tak pernah lelah. <clears throat> Bayangkan besar sekali maka sampaikan kepada orang tersebut, ya. Kalau Anda Masya Allah bisa tahun sehaji setahun sekali, cobalah sempatkan untuk memperhatikan para janda dan orang-orang lemah. Ya, karena kata Rasulullah SAW, ahabud nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Ya. <clears throat> haji dan umroh hanya untuk ke, keuntungannya untuk diri kita sendiri, tapi kalau kita berinfak, ya, maka untuk kita dan buat orang lain dan ini lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka <clears throat> ya tentunya mereka yang rajin haji tiap tahun, kita tidak larang. Mereka yang rajin umroh ya tiap bulan kita tidak larang, tapi kita katakan kepada mereka di sana ada amalan yang lebih besar dari itu. Insya Allah ya yaitu memperhatikan para janda dan orang-orang lemah silahkan Anda haji tiap tahun, tapi hendaknya Anda memperhatikan mereka supaya terkumpul padanya dua kebaikan besar. Iya. Allah wa Nah. Namun Ustaz, jazakallah khairan atas jawabannya Ustaz. Demikianlah untuk Bapak yang bertanya tadi, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan benar apa yang telah disampaikan oleh Ustaz. Nah, kata Islam azan ya Allah wa Masih ada waktu kami akan buka satu pertanyaan kembali dari pendengar kita melalui telepon. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bapak dan di mana? Dari Ishak di Kota Kisaran. Ya, silakan Pak Ishak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ishak. Iya. Eh, apa konsekuensinya ketika seseorang atau golongan itu mentakwilkan hmm, tangan Allah itu dengan kekuasaan atau mm -hmm. wajah Allah itu dengan yang lain begitu Ustaz. Iya. Yeah frekuensinya apa? Baik, coba ya, Pak Isak. Ya, terima ya. kasih banyak pertanyaannya Pak Isak. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih ya bahayanya kalau ada orang yang mentakwil ya tangan Allah dengan kekuasaan, wajah Allah dengan yang lainnya dan ya ayat-ayat sifat. Bahayanya yang pertama itu menyelisihi ya generasi salafus saleh. Karena para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in tak pernah sama sekali mentakwil ayat-ayat tersebut. Hadis-hadis tersebut, mereka meyakini Allah punya tangan, tapi tangan yang sesuai dengan kekuasaan Allah tidak sama dengan tangan makhluknya. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab beliau Al-Ulu di mana beliau membawakan apa namanya riwayat yang sangat banyak dari sahabat tabi'in tabi'ut tabi'in bahwa mereka mengimaninya ya tanpa mentakwil sama sekali. Bahaya yang kedua <clears throat> yaitu meniadakan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya. Ya akibatnya akhirnya menolak ya pengabaran Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga bahayanya adalah <clears throat> kita menganggap <clears throat> Allah berbicara itu tidak sesuai dengan hakikatnya. Sehingga perlu dia takwil-takwil. Dan ini tidak dibenarkan. Kenapa demikian? Karena ini sangat bertabrakan dengan kefasihan namanya. Yang namanya fasih itu, sekali diucapkan langsung paham orang. Tapi ketika dikatakan, oh ya Allah mengucapkan begini maksudnya begini begini bukan itu maksudnya tapi begini begini begini ya jadi memalingkan dari makna sebenarnya maka ini ya sama ini sama saja mengatakan Allah tidak fasih dalam menjelaskan dalam Al-Qur'an dan hadisnya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari saja. Kita harus memahami ucapan itu sesuai dengan hakikatnya dulu yang tampak. Contoh misalnya kalau kita katakan, "Nak, tolong belikan kambing." Apa makna tolong belikan kambing? Artinya binatang kambing Ya, kalau misalnya si anak itu tahu-tahu pulang dari pasar bawa ayam. Kemudian ayahnya berkata, "Kenapa kamu beli ayam?" <clears throat> Yang saya pahami dari kata-kata Bapak, kambing itu adalah binatang ya ternak. Jadi, ya saya memahami ya dari kata Bapak itu semua binatang ternak saya boleh ambil. Saya yakin si Bapak boleh marah dan berkata, "Saya kan saya bilang kambing bukan ayam." Ya Nah inilah ya fenomena daripada memalingkan makna makna yang kuat kepada makna yang lain tanpa ada dalil. Ya, kalau misalnya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan bal yadahu mabsutatan, justru kedua yad yad itu makna aslinya adalah tangan. Walaupun ada makna yang lain yaitu ya artinya kenikmatan. Tapi bentuknya tidak memberikan makna lain kecuali satu, yaitu tangan. Kenapa? Karena bentuknya musanna, dua. Justru kedua tangan Allah terbuka. Nah, kalau ditafsirkan dengan makna yang lain, ya, tangan ya di sini artinya nikmat. Berarti apa? Justru kedua nikmat Allah terbuka. Gimana? Sementara nikmat Allah sangat banyak, bagaimana hendak dikatakan nikmat Allah hanya dua? Jelas redaksinya saja menolak ya penakwilan seperti ini. Maka orang yang menakwil-nakwil apa namanya makna yang hakiki dan kuat kepada makna yang lain, ini sama saja mengatakan bahwa Al-Quran dan hadis tidak fasih. Sehingga kita butuh untuk menakwil-nakwil kepada makna yang lain. Makanya ya Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam kitab Aswa'ikul Mursalah ya menyebutkan bahaya takwil itu sampai berapa ya sampai 40 bahaya. Bahkan beliau mengatakan bahwa takwil itu termasuk togut. Ya. Sebab itu bisa menyebabkan menyebabkan akhirnya orang menganggap bahwa Al-Quran itu maknanya tidak seperti yang kita fahami. Oh, tapi ada makna lain yang kita tidak tahu. Akhirnya membuka apa? Pintu ya kesesatan yang lainnya. Bahkan batinnya saja dari sini asalnya. Ya. Iya. Allah nusta'an walitiklan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak salafus saleh dan mengamalkan ilmu kita dan terima kasih kepada pemirsa dan para penanya yang telah bertanya tadi yang di Mamuju dan yang lainnya semoga kita senantiasa diberikan oleh Allah kekuatan, istiqomah, kesehatan dan ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat dan kasih sayangnya. Wabillahi taufik subhanallahi wa taala bihamdik an ilaha illa anta Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.